Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Alladhi bini'matihi tatimus salihah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخوتي وأخواتي في الله jamaah karumah kajian rutin muslimah yang berada di Masjid Pokong Raya Yogyakarta dan sahabat muslim para pendengar setia radio muslim dimanapun anda berada rahimakumullah Alhamdulillah Di suasana yang lumayan sejuk karena hujan yang cukup deras ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali Pertemukan kita di dalam kajian rutin muslimah Yang pada saat ini kita akan menyelesaikan Membacakan tafsir surat Al-Mutaffifin Bagian yang terakhir yaitu mulai dari ayat ke-29 sampai dengan ayat ke-36. Sebelum kita membacakan apa yang menjadi tafsirnya, maka terlebih dahulu kita akan membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون Setelah pada beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang abadinya tentang bahwa apapun yang telah kita lakukan di dunia ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang yang mereka akan menjadi ahli surga maka catatan amalnya adalah di aliyin dan adapun orang-orang yang mereka senantiasa durhaka kepada Allah Azza wa Jalla maka catatan amal mereka adalah di sijin di bumi bagian terbawah Nah kemudian untuk menutup surat Al-Mutafifin kita akan bacakan beberapa ayat terakhir yaitu delapan ayat terakhir dimulai ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-36. Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang mereka banyak melakukan dosa berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla mereka melanggar larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintahnya mereka tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam biasanya mereka memiliki sifat maka mereka memiliki sifat yaitu mentertawakan mengejek menghina merendahkan melecehkan orang-orang yang beriman ini satu di antara sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir mereka menganggap bahasanya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bodoh. Dan ini pun ternyata di dewasa ini kita bisa mendengarkan satu di antara pernyataan yang kemudian sedang ramai dibicarakan di medsos yaitu tentang salah seorang eh, perkataan salah seorang gubernur yang mengatakan bahasanya orang-orang Islam itu dibodohi dengan ayat ke-51 surat Al-Maidah. Inilah memang watak orang kafir. Nah, wa idza marru bihim yataghamazun. Ya wa idza marru bihim yataghamazun. Maka marru di sini mengandung kata ganti mereka yaitu um, orang ketiga banyak ya orang ketiga jamak wa idza marru nah sedangkan di dalam pembicaraan ayat sebelumnya maka di sana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang beriman mereka menggunakan kata jamak juga alladzina amanu demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang suka berbuat dosa Orang-orang yang suka berbuat maksiat mereka pun juga menggunakan kata-kata innalladzina ajramu yaitu menggunakan orang ketiga banyak, orang ketiga jamak, yaitu kata ganti orang ketiga jamak. Nah, wa idza marru maka fa'il yang ada pada marru ini menurut penjelasan Syekh Ibnu Saimin rahimahullahu taala bisa untuk orang yang beriman dan juga bisa untuk orang-orang mujrimun, ya, bisa untuk orang-orang mukminun dan juga bisa untuk orang-orang mujrimun. Dan kaidah sebagaimana yang telah uh, sering kita sampaikan wal qaidut wal qaidatul lati yanbaghi an tafhama bit tafsir anal ayah idah tamalat maknayain la yunafi ahaduhuma al akhara wajaba hamalaha alal maknain bahwa manakala ada ayat yang memiliki dua makna dan satu di antaranya tidaklah bertentangan dengan yang lainnya maka hendaklah eh, ayat ini dibawa kepada dua makna tersebut ya dibawa kepada dua makna tersebut artinya ayat tersebut bisa dimaknai dengan dua makna. Maka makna yang pertama bahwasanya anal mujrimin idza marru bil mu'minin wa hum julusun taghamazu yaitu orang-orang yang banyak berbuat dosa ini orang-orang yang ingkar kepada Allah orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini tatkala mereka melewati orang-orang yang beriman maka mereka pun akan saling berkedip-kedipan dengan sesamanya. Di mana orang-orang mujrim ini akan e, mengedipkan matanya kepada temannya untuk menampakkan penghinaan mereka kepada orang-orang yang beriman. Bisa juga dengan makna yang kedua idza marrul mu'minuna bil mujrimin wa hum julusun taghamazu aidan. Itu tatkala orang-orang yang beriman itu melewati sekelompok orang-orang mujrim yang mereka sedang mungkin duduk-duduk, mereka sedang ngumpul-ngumpul di tengah di jalan, di pinggir jalan, maka mereka pun juga demikian akan saling mengedipkan matanya kepada sesama mereka dalam rangka untuk merendahkan, menghinakan, menjelek-jelekkan kaum muslimin. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan tatkala mereka itu orang-orang yang mujrim, orang-orang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla ini mereka kembali kepada kelompok mereka mereka kembali kepada golongan mereka mereka kembali kepada keluarga mereka dan seterusnya maka mereka merasa bahagia berbangga dan bahkan mereka pun puas merasa puas kenapa karena sudah bisa merendahkan kaum muslimin, bisa mengejek kaum muslimin, bisa melecehkan kaum muslimin, bisa menghinakan kaum muslimin. Ini dalam pandangan mereka. Mereka merasa menang. Ya, kita sudah menang. Oke. Bisa apa namanya Kaum muslimin kaum mukminin tidak berdaya apa-apa. Mereka di kita ejek tidak bisa membalas. Tidak bisa ngapa-ngapain. Walakin al-amru bil aksi padahal kenyataannya adalah kepadikan daripada itu. Mereka di yaumil kiamah nanti merekalah yang akan dihinakan oleh Allahu Azza wa Jalla dan merekalah yang akan ditertawakan oleh kaum mukminin. Nah, kita melihat dewasa ini ketika bihamdillah taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kemurahan kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kaum mukminin bahwa dakwah sunnah ini pun alhamdulillah telah menyebar kemana-mana ke seluruh penjuru Indonesia tanpa ada yang bisa membendungnya. Nah, sebagian orang-orang kafir ini sangat merasa gerah. Ya, orang-orang kafir itu merasa gerah dengan perkembangan dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian mereka ini menggunakan sekelompok kaum mukminin. Sebagian kaum muslimin yang mereka gampang untuk dikompor-kompori, gampang untuk di adu domba yang mereka tidak memiliki pikiran yang jernih sehingga mereka pun kemudian mau bekerja sama dengan orang-orang kafir ini. Ya, konkretnya seperti orang-orang Syiah ini sekarang sedang menunjukkan taringnya di Indonesia karena mendapatkan bantuan dari sebagian kaum muslimin dalam rangka untuk memusuhi kaum muslimin sendiri. Banyak kemudian kajian di mana-mana dicegat. Kajian di mana-mana dibubarkan. Namun sekali lagi bahasanya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar. Namun ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membalas makar mereka. Yang kemudian nanti akan tampak sebetulnya siapakah yang memiliki sifat sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka orang-orang kafir melalui lisan-lisan kaum mukminin. Manakah yang suka mengkafirkan tanpa adanya dalil? Manakah yang suka bermusuhan? Manakah yang suka membunuh kaum muslimin? Ini kan tampak sebetulnya. Dan ini adalah merupakan uh, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Bahkan bisa-bisanya orang-orang yang mereka ini notabene pelaku maksiat tatkala mereka telah bisa merendahkan, menghinakan, melecehkan kaum mukminin, mereka menang dalam pandangan mereka. Belum cukup sampai di situ. Mereka melihat bahasanya orang-orang yang beriman itu dianggap sebagai orang-orang yang dolun. Orang-orang yang sesat. Dianggapnya bahasanya apa yang dilakukan agama yang didakwahkan oleh para rasul alaihi wasallam dan kemudian dipraktekkan oleh para sahabat mereka dan diterima oleh sebagian umat mereka ini dianggap sebagai agama yang sesat. Kenapa? dianggap sebagai agama yang sesat. Karena agama yang dibalik Rasul ini dianggap sebagai agama yang baru. Agama yang bertentangan yang tidak sama dengan agama yang dia anut dari nenek moyang mereka. Sebagaimana yang hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat yang lain. Maka orang-orang pembesar-pembesar kaum musyrikin, kaum kafirin tatkala mereka harus berhadapan dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan dakwah yang mereka tawarkan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini qalu mereka mengatakan kami telah mendapatkan nenek moyang kami ala umatin wajadna aba'ana ala umatin. kami sudah beragama sebagaimana agama yang dianut oleh nenek moyang kami dan kami ingkar kepada agama yang kalian bawa dan kami hanya melakukan agama yang didakwahkan oleh ataupun yang turun temurun dari nenek moyang kami. Maka kemudian kesimpulan mereka, kesimpulan orang-orang kafir, kesimpulan orang-orang musyrik, kesimpulan orang-orang yang tidak mau menerima dakwah yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalam, maka mereka mengatakan bahwa kaum mukminin ya mereka berada di dalam kesesatan inna ulai ladallun ya sungguh bahasanya orang-orang mukmin itu berada di dalam kesesatan yang sangat nyata maka kemudian banyak celaan-celaan yang ditujukan kepada kaum mukminin dan ini akan senantiasa ada di sepanjang masa maka apa yang dilakukan oleh pendahulu mereka, oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik yang memusuhi dakwah para rasul alaihi musallatu wasallam. Yang mereka melecehkan materi konten dakwah yang didakwahkan oleh para rasul dan mereka pun juga melecehkan para pembawa risalah itu sendiri maka ini pun akan di hadapi akan dirasakan pula oleh orang-orang yang mereka mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini merupakan konsekuensi logis. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli nabiyyin adu. Bagi setiap nabi itu musuh. Ya, setiap nabi itu memiliki musuh. Oleh karenanya siapapun yang berdakwah dengan dakwah yang disampaikan oleh para nabi, mereka pun juga pasti akan mendapatkan musuh. Tidak usahlah meminta, itu pun pasti akan ada orang-orang yang memusuhinya. Maka dalam rangka untuk melemahkan dakwah yang ditebarkan ke tengah-tengah manusia Orang-orang yang tidak suka ini memberikan gelaran-gelaran yang sekiranya akan menurunkan pamor pembawa dakwah dan materi dakwah di hadapan manusia. Boleh jadi dengan perkataan oh ini dakwahnya ini dakwah, dakwah yang kuno lah dakwahnya orang-orang terdahulu ini kuno, tidak relevan lagi kalau kemudian diterapkan di zaman yang modern semacam ini. Di era globalisasi semacam ini, era informasi dan komunikasi yang canggih, wah ini udah tidak relevan lagi. Ini diantara gelaran, diantara eh, cercaan yang diberikan kepada orang-orang yang membawa dakwahnya para Rasul alaihi wassalam. Dianggapnya sebagai orang-orang yang kolot kuno. Bahkan ada kemudian yang mengatakan wah ini ya orang itu ya Islam ya Islam tapi jangan Islam lah. Kalau dalam bahasa Jawa ada istilah ngono ya ngono yang ojo ngono. Islam ya Islam yang ojo Islam Itu kalau dipakai ngononya diganti Islam kan jadi Islam ya Islam tapi jangan Islam. Berarti kan bukan Islam. Maka orang yang berusaha berupaya untuk mendakwahkan dan menerapkan nilai-nilai Islam dengan sungguh-sungguh berkomitmen ya untuk menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka dinilainya sebagai orang yang ekstrim, ya, orang yang ekstrim. Nah, orang-orang yang sekiranya baru mau mengenal dakwah ini jadi mikir berulang kali. Wah, ini kok ekstrim ya. Sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka-mereka kepada para Rasul alaihi wassalam. Maka para Rasul orang yang paling sempurna itu pun tidak lepas dari celaan mereka, caci makian mereka. Para rasul itu mendapatkan gelar sebagai tukang sihir. Ya khususnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakannya sebagai orang gila. Ya, satu contoh di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-52. Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim rasul illa qalu sahirun aw majnun. Begitu pula tidaklah datang seorang pun dari kalangan rasul sebelum mereka. Itu ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak bicara kepada Rasulullah Muhammad SAW ya untuk uh, memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan tidaklah ada seorang pun rasul sebelum mereka itu sebelum orang-orang yang didakwa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kecuali mereka orang-orang yang didakwai akan mengatakan sahirun atau majnun. Ini tukang sihir, ini nabi ini tukang sihir, nabi ini orang gila. Nabi Musa alaihissalam misalnya, tatkala beliau berhadapan dengan para tukang sihirnya Fir'aun, yang pada saat itu Fir'aun telah mengumpulkan, ini aneh sebetulnya ajib. Fir'aun ini mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah roh kalian yang paling tinggi. Namun ternyata untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam dirinya tidak kuasa untuk menghadapi secara langsung. Hingga dirinya harus mengundang para tukang sihir ya, seluruh di seluruh penjuru negeri. Dia panggil tukang-tukang sihir yang paling hebat. Ya, untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Maka tatkala mereka menawarkan kepada Musa, "Udah sekarang Musa, Anda dulu yang melemparkan tongkatnya atau kami?" Maka Musa pun mengatakan, "Silahkan kalian dahulu yang melemparkan tali-tali kalian." Maka kemudian mereka pun melemparkan tali-tali mereka. Dan kemudian setelah dilemparkan manusia seakan-akan melihat bahasanya itu adalah ular. Yukhayyalu annahu hayatun tas'a dihayalkan pada manusia yang melihat kehebatan tukang sihir seakan-akan hayatun tas'a ya ular kobra yang hidup maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Nabi Musa salam fa'alqi 'asak maka lemparkanlah tongkatmu nah setelah tongkat Nabi Musa pun dilemparkan maka kemudian berubah menjadi ular yang besar dan memakan seluruh ular-ular yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir tadi. Dan kemudian mereka tukang-tukang sihir ini mengatakan amanna bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Robnya Nabi Musa dan Harun. Firaun pun marah. Apakah kalian hendak beriman kepada Robnya Musa sebelum padahal kami belum pernah mengizinkan kalian? Namun mereka kemudian tetap nekat dan Firaun pun mengancam mereka untuk apa namanya untuk menyiksa mereka dengan cara memotong tangan dan kakinya bersilang. Namun mereka tetap tidak bergeming meskipun diancam dengan ancaman yang berat semacam itu dan meskipun memang dilaksanakan ancaman tersebut mereka dipotong tangan dan kakinya bersilang. Ini satu siksaan yang tidak bisa kita bayangkan. Tangan dipotong Tangan bisa tangan kanan dipotong, kemudian tangan kiri eh, kaki kirinya dipotong. Namun mereka lebih ber, memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian Firaun dan orang-orang yang semacam dengan dirinya mengatakan, "Wah, oh, ini tukang sihir. Musa ini tukang sihir." Ya, maka qalu sahirun aw majnun. Sebagian lagi mengatakan bahasanya Rasul itu adalah orang yang gila. Contohnya apa? Tatkala baginda Rasulullah SAW diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap Allah di Sidratul Muntaha, yang ketika itu di Isra'kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina yang berjarak sekian ratus kilo. Setelah itu kemudian dari Palestina menghadap ke pada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha dan itu ternyata hanya memakan waktu yang kurang dari semalam. Malam itu pergi sebelum subuh sudah sampai lagi di tempat kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah SAW kemudian menyebutkan menyampaikan apa yang dia alami semalam kepada masyarakatnya mulailah celotehan mereka pun muncul. Ini kemudian mereka ini orang-orang musyrik, orang kafir ini menyebarkan. Ini lihat nih, saudara ini gila ini. Masa dia dalam semalam bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul muntah dan kemudian kembali lagi sampai ke Masjidil Haram. Dalam semalam. Gila ini uh, temanmu ini. Maka pada saat itu banyak di antara orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam mereka pun kemudian bingung. Sebagian ada yang kemudian kembali lagi kepada agama kekufuran, namun sebagian masih bingung. Sehingga kemudian mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini mendatangi Abu Bakar al siddiq radhiyallahu taala dengan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, ketahuilah bahasanya saudaramu itu telah gila, ya. Saudaramu telah telah gila." Dia mengatakan demikian, demikian dan demikian. Maka apa jawab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala seorang yang sangat cerdas di antara para sahabat yang paling berilmu, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan seandainya seandainya terjadi pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang lebih aneh daripada itu, kalau itu memang betul-betul terjadi pada dirinya, saya akan membenarkannya. Maka kemudian beliau disebut dengan as-siddiq, itu seorang yang betul-betul jujur membenarkan apapun yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka julukan-julukan semacam itu tuduhan-tuduhan semacam itu tidak berhenti dengan berhentinya dakwahnya Rasul. Namun hal itu akan terus berlangsung selama dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini didakwahkan pula oleh generasi yang ada setelahnya, oleh umat yang hidup setelahnya. Selama masih ada dakwah ini, maka akan ada pula cercaan-cercaan semacam itu, celaan-celaan semacam itu. Maka kita pun sekarang melihat dalam rangka untuk melemahkan semangat kaum muslimin untuk mengenal sunnah maka mereka apalagi yang baru-baru ngaji ini digembosi dengan mengatakan hati-hati, itu Wahabi itu. Sampai pun ke kampung-kampung ini ternyata istilah ini mereka ketahui. Kalau ditanya Wahabi itu apa sih? Tidak tahu mereka. Nah maksimalnya nanti mereka akan mengatakan yang namanya Wahabi itu ya Saudi Arabia misalnya seperti itu. Padahal kalau mereka mau membuka matanya lebar-lebar, terutama adalah orang-orang yang sudah diberikan kesempatan untuk ziarah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh ke sana, akan tahu seperti apa sebetulnya negara yang paling dijuluki sebagai negara Wahabi. Dan mereka ternyata geleng-geleng kepala, betapa di sana yang namanya orang bersedekah itu luar biasa. Orang bersedekah dengan kontainer bukan hanya dengan kayak di tempat kita dengan tas mungkin ya dan kontainer gratis gratis halal halal mendapatkan pelayanan yang luar biasa rumah sakit gratis kalau mereka berkunjung ke masjid maka tidak didapati di sana ada kota infak berseliweran tidak sebagaimana di tempat kita mereka penuh parkir di, mana-mana tidak dipungut parkir namun karena jumutnya dan karena ta'asubnya yang sudah kelewat batas, taklitnya yang kelewat batas, maka tatkala disebut kata-kata ini mereka menjadi alergi. Dan ini keadaan semacam ini dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, khususnya adalah orang-orang Syiah rafidhah. Karena yang paling mereka takuti adalah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lainnya bahkan seperti sebagian saudara kita bisa mereka rangkul untuk bekerja sama untuk merobohkan kaum muslimin. Namun Ahlussunnah Jamaah yang sungguhnya tidak mau dan tidak mungkin bekerja sama dengan orang-orang Syiah. Karena memang agamanya berbeda. Itu agama Syiah, kita agama Islam. Dan itulah satu di antara contoh yang masih eh, kita dapatkan sekarang ini hati-hati itu Wahabi. Ya. Padahal kalau kita lihat dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang disebutnya sebagai ulama Wahabi. Dalam ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para asatidah yang disebutnya sebagai para asatidah para ustadz Wahabi. Kita semuanya bisa tahu bahwa mereka sama sekali tidak menganjurkan kepada pemeluknya untuk mudah mengkafirkan. Mengkafirkan perkara yang berat. Contohnya adalah Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah ini sampai-sampai dikatakan sebagai Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah itu jauh ya dari Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu abad ke-12, Ibnu Taimiyah abad ke-7 ataupun ke-8 Hijriah. Lebih jauh namun karena saking taklidnya dan emosinya, maka Ibnu Taimiyah pun dikatakan sebagai ini lihat pelopor Wahib itu adalah Ibnu Taimiyah. Ini lebih tidak ilmiah lagi. Hati-hati. Dan kemudian juga keadaan yang semacam ini dimanfaatkan oleh para penjajah Eropa. Khususnya adalah penjajah Inggris tatkala mereka menjajah kota India, eh, menjajah di India. Karena mereka melihat adanya kebangkitan kaum muslimin, maka mereka menghembuskan ke tengah-tengah kaum muslimin yang lemah ilmu dan amalnya dengan kata-kata Wahabi. Biasanya dikasih gembosan ini dulu adalah para penguasanya. Hati-hati loh. Nanti kekuasaan Anda akan direbut oleh mereka. Padahal kenyataannya mereka lah orang-orang Syiah inilah yang akan merebut kekuasaan di setiap negeri kaum muslimin. Dan anehnya orang Syiah ini tidak pernah kemudian menyerang negara-negara kafir. Kenapa? Karena mereka sendiri telah kafir. Sehingga tidak pernah kita dengar ada Iran itu kok menyerang Amerika. Iran menyerang Inggris. Nah, yang diserang mana? Kita lihat negara-negara Arab pertama kali yang mereka serang. Mulai dari Iran sendiri dahulu, Iran aslinya tidaklah demikian. Ya. Jadi orang-orang majusi itu hanya uh, dulu tinggal di Iran dan masih banyak ahlu sunnah wal jamaah di sana. Namun kemudian lama kelamaan karena ahlu sunnah wal jamaah diintimidasi mereka pun lari, lari ke pinggir-pinggir gunung. Akhirnya pun dikejar terus dan tinggal sedikit sekali ya, ahlu sunnah yang ada di Iran. Mereka pun kemudian lari ke negara-negara e, tetangganya. Kemudian setelah itu masuk Irak, Lebanon, dan sekarang ini Suriah. Mungkin rencana mereka adalah Turki, namun Turki memiliki e, ketegasan sebagaimana eh, tidak sebagaimana yang dimiliki oleh Basar Asad. Basar Asad bekerja sama dengan orang-orang Syiah Nusairiyah dan yang lainnya. Alhamdulillah ada pun Turki dengan tegas menyatakan tidak mau bekerja sama dengan orang-orang Syiah ini. Nah, kalau sampai kemudian masuk ke Turki sangat bahaya. Sementara saudara-saudara kita dari Indonesia yang menyampaikan bantuan ke Suriah itu bisanya masuk adalah lewat Turki, seperti yang dipelopori oleh Al-Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Dan oleh karena itu janganlah kemudian kita kaget manakala mendengarkan kata-kata semacam itu dan kemudian ternyata kata-kata e, cercaan, julukan yang semula dilemparkan oleh orang-orang kafir ini pun kemudian digunakan pula oleh orang-orang Islam yang tidak senang dengan dakwah al-sunnah wal jamaah. Ikut-ikutan mengatakan oh hati-hati itu wahabi. Hati-hati itu wahabi. Kemudian ayat berikutnya wa ma ursilu alaihim hafirin. Itu bahasanya orang-orang yang banyak berbuat dosa ini mereka dihidupkan di muka bumi ini mereka diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan malah kemudian mereka menjustis kaum mukminin dan kesesatan. Mereka inginnya mengawasi terus kaum muslimin. Wa ma ursilu alaihim khafidin. Kami e, dan tiadalah mereka itu diutus untuk menjaga kaum mukminin, bukan. Mereka diutus untuk agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata amanu Dan pada saat orang-orang yang beriman itu mentertawakan orang-orang kafir. Yaitu pada hari kiamat nanti di mana orang-orang yang beriman itu akan mentertawakan orang-orang kafir. Yang dahulu tatkala di dunia mereka mentertawakan ya orang-orang kafir ini mentertawakan orang-orang yang beriman. Sembari saling apa namanya mencibir, melirikkan matanya, mengedip-ngedipkan matanya, kemudian memberikan julukan-julukan yang tidak pantas dan seterusnya. Mereka mentertawakan, menghinakan, mengolok-olok, merendahkan, melecehkan kaum mukminin, maka kemudian dia memiliki amanah nanti gantilah orang-orang yang beriman pada saat itu akan tertawa. Mereka tertawa karena mendapatkan balasan atas setiap apa yang mereka lakukan di dunia mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mendapatkan balasan yang lebih lebih dari sekedar apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia karena andaikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia itu dinilai tentulah nilainya tidaklah sebesar dengan surga yang merupakan balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kebalikannya adapun orang-orang kafir pada saat itu yang mereka merasa puas, menang karena telah bisa melecehkan kaum mukminin di dunia, nah mereka di hari kiamat mereka akan sangat bersedih mereka pun akan kemudian uh, meronta-ronta mereka akan meminta pertolongan ya sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ya, mohon maaf surat Al-A'raf ketika terjadi diskusi antara penduduk neraka dan penduduk surga mereka pun akan menyesal dan seterusnya itulah keadaan orang-orang kafir di yaumil kiamah nanti yang mereka telah mentertawakan, menghinakan, melecehkan kaum mukminin di dunia. Alal araik yang turun dan araik sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, ini jamak dari arikah yaitu dipan yang megah, yang mewah, yang sangat indah. Mereka bertelekan di dipan-dipan tersebut sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka yang turun sembari memperhatikan keindahan yang ada di sampingnya. Yang mereka tidak mengira ya, bahasanya balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu begitu indahnya. Begitu hebatnya, begitu megahnya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari itu adattu liibadis salihina ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Telah aku persiapkan kepada untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang belum pernah didengar oleh telinga dan sesuatu yang tidak pernah terbersit di dalam hati seorang manusia. Jadi semua yang kita bayangkan sekarang ini tentang keindahan surga itu ternyata tidak benar. Ya itu ternyata tidaklah benar. Tidak benarnya di sini bukan berarti wah di sana nanti tidak nikmat. Tidak benarnya bahasanya kenikmatan yang kita bayangkan sekarang ini tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang bakal Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba hamba yang soleh di akhirat nanti. Maka mereka pun kemudian yang turun Melihat ke selilingnya, begitu kagumnya, uh begini indahnya Masya Allah. Sehingga mereka pun senantiasa akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, mereka tidak akan berkata-kata yang lagun Tidak ada perkataan lagun di sana, apalagi perkataan yang mengandung dusta. Kenapa? Mereka sudah begitu puasnya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara yang dipandang oleh orang-orang yang beriman mereka akan semakin bahagia ketika melihat orang-orang yang dahulu di dunia itu mengejeknya. Satu contoh di dalam surat as sofat ayat ke-51 sampai 54 Allah berfirman, Qala qailun minhum inni kana li qarin, yaitu seorang ahli surga berkata kepada ahli surga yang lainnya, sungguhnya aku dahulu memiliki teman di dunia. Yakul yang temanku di dunia itu dahulu mengatakan, Ainna innaka laminal Apakah Anda termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membenarkan tentang akan adanya hari berbangkit? Tentang akan adanya hari kebangkitan, tentang akan adanya hari hisab, tentang akan adanya hari pembalasan. Aida mitna wa kunna turaba wa aidaman ainna lamadinun. Kembali ini orang yang eh, ragu-ragu uh, tadi tanya lagi, apakah kalau kita kemudian sudah mati, kita sudah menjadi turab, kita sudah menjadi debu, kita pun sudah menjadi tulang belulang. Nah, inna lamadinun. Kemudian kita akan dihidupkan kembali, kita akan dibangkitkan kembali. Ini satu hal yang menurut logika manusia tidak mungkin ya kita yang sudah menjadi tanah di pekuburan. Nanti pun tinggal tulang belulang. Apa ia akan hidup kembali? Qala hal antum muttali'un? Kemudian sahabat yang ada di surga tadi bertanya kepada yang lainnya, "Apakah engkau sudah mencari-carinya? Engkau sudah melihatnya dengan sesama?" si orang yang dahulu di dunia bertanya kepada dirimu, yaitu temanmu yang dulu bertanya kepada dirimu itu. Maka kemudian fattala'a fara'ahu fis sawa'il jahim, kemudian orang yang menjadi penduduk surga tadi itu pun dirinya mencari-cari, ternyata temannya dulu di dunia yang mempertanyakan tentang keimanan dirinya yang mempertanyakan tentang apakah orang yang sudah mati sudah menjadi debu sudah tinggal tulang belang itu akan hidup kembali dia cari-cari ternyata di berada di e, neraka jahanam yang sangat buruk tersebut neraka jahanam yang betul-betul dahsyat siksanya tersebut bahkan fiqorihi waslihi orang <clears throat> orang tadi berada di dasar neraka jahanam Qala tallahi in kitta laturdin. Kemudian orang yang dimasukkan ke dalam surga ini berkata kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Tallahi demi Allah in kitta laturdin. Hampir-hampir saja engkau akan menyesatkan diriku dari hidayah ini, dari petunjuk ini, dari kenikmatan ini. Dari balasan berupa eh, dari amal amalan yang kemudian balasannya berupa surga ini. Hampir saja aku tersesat karena pertanyaan-pertanyaanmu yang membuat ragu tersebut. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin seandainya seandainya bukan karena nikmat Rabbku Seandainya bukan karena hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diriku, niscaya aku pun akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti engkau. Nah, maka di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ya orang yang di surga itu bisa berinteraksi dengan orang-orang yang di neraka. Kemudian ayat yang terakhir hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Maka Allah Subhanahu wa taala meskipun ini adalah uh, teksnya itu teks berupa pertanyaan namun maksudnya adalah dalam rangka untuk menetapkan untuk memastikan itu bahasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul membalas kepada orang-orang kafir dengan balasan yang sesuai dengan amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha bijaksana dan zat yang maha adil. Maka setiap putusan-putusan Allah Azza wa Jalla terhadap para hambanya ini berkisar antara keadilan Allah dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana keutamaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah bisa ya Allah berbuat adil dan Allah berbuat utama ini karena ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman ini merupakan keutamaan. Keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana penjelasan di muka tadi karena kalaulah hendak dibandingkan nilai keimanan Eh, apa nilai amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman dengan balasan surga maka tidaklah sembanding maka ini merupakan fadl keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan dikaitkan dengan orang-orang kafir maka sungguh balasan Allah Subhanahu wa taala adalah balasan yang sangat adil ya satu keburukan dibalas dengan satu keburukan namun satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan dan bahkan lebih daripada itu Demikianlah akhir dari penjelasan surat Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita pun bisa memahami apa yang telah kita sampaikan, mengambil intisari dan kemudian bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Afan Ustaz, saya baru mendapat broadcast WA tentang tanggal puasa di bulan Muharram disebutkan bahwa sebaiknya mengikuti hasil dari ru'yatul hilal. Pertanyaan saya apakah setiap awal bulan Hijriah perlu ditetapkan dengan ru'yatul hilal? Uh, wallahu alam. Ya tentulah manakala di dalam bulan tersebut ada momentum-momentum yang memang berkaitan dengan tanggal-tanggal tertentu tentulah ini yang akan lebih baik ya yang akan lebih baik kemudian dilakukan ru'yatul hilal ya bukan hanya dengan sekedar e, berdasar pada hisab pada perhitungan dan seandainya kita kemudian berpedoman dengan hasil dari ru'yatul hilal ini wallahu taala tentulah e, menurut hemat saya ini akan lebih tepat lalu jika hilal ter terlihat maka jam e, jumlah hari dalam bulan itu adalah 29 hari. Namun jika hilal tidak terlihat maka jumlahnya menjadi 30 hari. Benarkah demikian? Maksudnya tatkala hilal itu jazakallahu khairan. Tampak ya, hilal itu tampak maka eh, bulan tersebut yaitu bulan yang ketika itu dilakukan ru'yatul hilal Ya, seperti misalnya pada bulan kemarin bulan Dzulhijjah, pada tanggal 29-nya dilakukan ru'yatul hilal dan ternyata berhasil, maka berarti bulan Dzulhijjah cuma 29. Namun kalau tidak tampak, maka perintah Rasulullah agar menggenapkan bulan itu, yaitu bulan Dzulhijjah menjadi 30 hari. Nah, adapun bulan setelahnya belum tentu. Ya, bulan setelahnya belum tentu. Nanti bisa mungkin 30 lagi dan mungkin bisa 29. Kemudian pertanyaan saya kalau semisal Sya'ban 29 hari, Ramadan 29 hari, lantas apakah kalender Hijriah yang sudah dicetak sebagaimana kalender Masehi itu awal bulan selanjutnya menjadi maju? Apakah berarti kalender Hijriah eh, cetak tidak bisa kita jadikan acuan untuk mengetahui tanggal? Bahwa sekali lagi apa yang sudah tercetak di dalam kalender itu kan didasarkan pada hisab, ya didasarkan pada hisab. Adapun momentum-momentum ibadah tertentu itu ditentukan dengan berdasarkan pada ru'yah, ya didasarkan pada ru'yah. Ya untuk Idul Adha, untuk Idul Fitri, ya. Dan untuk momentum-momentum yang lainnya. Maka tetaplah berguna dan itu sebagai acuan bagi kita, sebagai acuan untuk melakukan ru'yatul hilal pun kita kan perlu melihat. Ya. Karena mungkin di antara kita tidak sempat untuk menghitung setiap hari, hitungnya apa tambahnya eh, tanggal setiap harinya mungkin tidak pernah tidak sempat untuk menghitung setiap harinya sehingga kadang kita perlu melihat penanggalan. Mungkin dua hari lepas kita tidak melihatnya. Kenapa? Karena kita sudah kelewat akrab dengan penanggalan ataupun kalender Masehi. Maka tetap berguna. Nyafan karena saya bingung dengan penanggalan Hijriah apakah salah jika saya menggunakan penanggalan Masehi saja. Sebaiknya, sebaiknya kita tetap berusaha berupaya untuk memahami penanggalan Hijriah. Kenapa? Karena itu adalah aset kita kaum muslimin. Itu adalah izah kita kaum muslimin. Itu adalah kebanggaan kemuliaan kita kaum muslimin. Yang dahulu penanggalan Hijriah ini sudah dimanfaatkan digunakan sekian lama, ratusan tahun. Nah kemudian karena negara-negara Islam itu kalah dijajah oleh negara-negara kafir, maka kemudian penanggalan yang dipakai di sana penanggalan orang yang menjajah itu itu penanggalan Masehi. Apakah ada faedah khusus atau keutamaan menggunakan penanggalan Hijriah dibanding penanggalan Masehi? Tadi sudah kita sebutkan. Ustaz lebih baik E, tinggal dekat orang tua tapi orang tua sangat benci dengan sunnah atau tinggal jauh dari orang tua. Tergantung. Kalau dia seorang lelaki yang dia dituntut sebagai seorang lelaki harus mengurus orang tuanya, apalagi tidak ada uh, saudaranya yang lain yang yang mengurus orang tuanya dan orang tua pun itu ternyata minta agar dirinya dekat dengan orang tua, maka ketika itu tentulah yang lebih baik adalah dekat dengan orang tua sembari terus menasihati orang tua, memberikan masukan kepada orang tua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua dan ini berarti malah isinya adalah ibadah dan ibadah. Wallahu taala alam. Ustaz apa hukum mempelajari ilmu dunia semisal ilmu kesehatan? Karena ada Fulan yang berkata ilmu kesehatan itu penting sehingga hukumnya fardu kifayah. Apakah benar? Iya benar. Ilmu kesehatan hukumnya adalah kifayah. Artinya hukum kifayah itu seandainya sebagian kaum muslimin sudah mempelajarinya di satu daerah sudah ada yang mempelajari ilmu keduniaan tersebut, maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Maka hukum mempelajari bagi yang lainnya ini hanya sunnah ya hanya sunnah. Di apalagi ilmu kesehatan adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Maka hukumnya bagi yang lain adalah sunnah. Bagaimana cara kita menjaga sikap kita saat orang tua mengira bahwa ahlu sunnah wal jamaah adalah sesat? Kita harus tetap berbuat baik. Jadi janganlah kemudian tuduhan yang menyakitkan kita kita balas dengan sikap yang menyakitkan mereka. Maka mereka mereka akan semakin uh, kuat klaimnya, oh ini memang benar-benar sesat ini anak saya. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus bermuamalah dengan baik kepada mereka. Kita ingat firman Allah Azza wa Jalla, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Seandainya orang tua kalian ingin memusyrikkan kalian dan suatu yang kalian tidak tahu ilmunya maka janganlah taati mereka. Namun ingat kata Allah wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Maka janganlah kemudian kita sikapi orang tua kita dengan acuh tak acuh. Kemudian dengan eh, apalagi kita dengan melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat yang akan tambah menjadikan orang tua kita semakin kuat tuduhannya kepada kita sebagai orang yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana kita menyikapi Celaan-celaan yang dilontarkan terhadap kita Terutama bagi orang-orang yang sedang ingin berhijrah Terima kasih Celaan di dunia ini Lama-lamanya paling Sekitar uh, Ya tidak tidak tidak terlalu lama Mungkin kalau kita misalnya mendapatkan hidayah pada saat umur 20 tahun dan kita umurnya nanti maksimalnya sampai misalnya 70 tahun, berarti 50 tahun kita akan mendapatkan celaan. Celaan di dunia tidaklah lama, namun celaan di akhirat ini abadi. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mengingat akan balasan abadi di akhirat sehingga ini akan meringankan kita yang senantiasa dicela. Para nabi, para rasul mereka dicela. Dan mudah-mudahan dengan jalan ini kita akan semakin introspeksi diri, kita pun mengoreksi barangkali kita memang ada hal-hal yang layak untuk dicela. Mungkin kita memiliki akhlak yang kurang baik, mungkin kita kurang semangat di dalam cari ilmu agama, mungkin kurang ini, mungkin kurang itu, maka ini pun uh, kita tidak boleh juga kemudian uh, apa namanya menilai semua celaan kepada kita itu adalah negatif. Barangkali ada celaan yang memang tepat untuk kita. Ustaz bolehkah kita mendengarkan memperdengarkan eh, mendongengkan kepada anak-anak tentang mengambil eh, dengan mengambil kisah-kisah sahih Nabi, sahabat dan para ulama dengan mempraktekkan dialog yang menarik tanpa menambah merubah eh, sedikit agar bahasanya lebih dimengerti anak. Insyaallah boleh. Ya, insya Allah boleh. Dan kalau kita melihat dakwah Rasulullah SAW, maka beliau banyak sekali menggunakan metode ini dan para sahabatnya. Beliau memberikan perumpamaan, beliau memberikan pertanyaan dan seterusnya, maka ini akan lebih mengena di dalam orang-orang yang hendak didakwai insyaallah taala. Ustadz bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang yang baru mengaji untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Sedangkan banyak e, kitab para ulama salaf yang dipahami berbeda-beda oleh setiap orang padahal kitabnya sama Yang dinasihatkan pertama adalah hendaklah kita gemar menuntut ilmu agar kita gemar semangat untuk menuntut ilmu dimulai dari ilmu-ilmu yang pokok. Ya, dari ilmu-ilmu yang pokok ilmu Al-Qur'an itu sendiri, ilmu hadis. Kemudian juga hendaklah kita menasihatkan kepada dirinya untuk mempelajari alatnya. Ya, untuk mempelajari alatnya. Ya di sana ada bahasa Arab, di sana ada usul fikih, di sana ada kaidul fikih dan seterusnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya supaya nanti permasalahan, permasalahan yang didapati dari para ulama yang bukunya sama namun kemudian menimbulkan perbedaan e, di dalam mungkin fatwanya, di dalam mungkin pengajiannya dan seterusnya, dirinya akan bisa menilai berdasarkan ilmu yang dia miliki, berdasarkan alat-alat yang dia miliki. Jadi harapannya ke depan bukan menjadi orang yang mukallid Bukan menjadi orang yang mutaasib, Bukan menjadi orang yang mengekor akan tapi menjadi orang yang uh, objektif di dalam menilai perbedaan yang terjadi. Karena yang namanya perbedaan ini akan senantiasa ada. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dan minta penjelasan uh, tentang hadis sungguhnya semua anak terakhir fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maksudnya bahasanya semua anak yang terlahir ke dunia ini sebagaimana banyak penjelasan dari para ulama di antaranya adalah Al-Imam As-Sabuni di dalam salah satu kitab beliau bahwa seluruh bayi yang terlahir ke dunia itu dalam keadaan membawa agama yang salim, membawa agama yang lurus itu agama Islam. Dan akidahnya pun akidah yang lurus akidah tauhid. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an ketika seorang manusia itu berada di perut ibunya, maka Allah bertanya, Alas "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini adalah Rabbmu bala? Maka seluruh janin mengatakan iya. Bahasanya engkau adalah Rabb kami. Maka seluruh bayi yang terakhir ini dalam keadaan benar ya agamanya dan lurus akidahnya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fa'abawahu yuhawidani au au bimajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang memiliki peran terbesar, andil terbesar sehingga anak itu menjadi anak Yahudi, anak Nasrani ataupun anak Majusi. Artinya bahwa di dalam perkembangan pertumbuhan anak ini yang semula dia adalah orang yang se eh, seorang manusia, seorang anak yang lurus agama dan akidahnya akan menjadi tetap lurus ataukah dia akan menjadi uh, orang yang agamanya dan akidahnya melencong itu adalah faktor terbesarnya adalah orang tua. Maka ini menunjukkan besarnya kewajiban orang tua kepada anak-anaknya agar tetap membimbing agama mereka. Oleh karenanya jangan sampai lupa kemudian kita memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Ustaz, bukankah keinginan kita itu terwujud atas kehendak Allah? Lantas bagaimana dengan firman Allah yang artinya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Satu di antara takdir Allah ya, satu di antara takdir Allah biasanya Allah akan mengubah takdir seseorang dengan usaha dan dengan doa. Ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini. Maka maksudnya ini agar manusia itu berupaya Kenapa? Karena manusia itu memang memiliki keinginan dan memiliki andil di dalam apa yang dia lakukan. Seandainya manusia semata-mata hanya menjadi wayang, sebagaimana perkataan orang-orang yang terjerumus ke dalam akidah Jabariyah, manusia itu hanya menjadi wayang, tidak memiliki andil, tidak memiliki kehendak, maka tentulah Allah dolim. Tentulah Allah dolim. Namun kita memiliki kehendak, kita pun memiliki e, kemampuan istitoah, sehingga Allah mengatakan wa mata illa ya Allahu alaihi alamin. Tidaklah kalian memiliki berkehendak ya. Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian Sudah berada di dalam lingkup kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bahasanya ayat ini Memerintahkan kepada kita agar kita berupaya Agar kita mengambil asbab Yaitu akhdul asbab ya. Artinya bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini Satu di antara kehendak Allah Untuk mengubah kita Itu manakala kita mengambil asbab Allah la yughayyiru qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya Allah taala mudah-mudahan bermanfaat bisa dipahami dan barangkali kalau kurang eh, paham, kurang puas nanti bisa ditanyakan kepada para asatidah. Demikian yang kita sampaikan banyak salah dan kurangnya karena kebodohan saya pribadi dan gangguan syaitan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya berlepas diri namun kalaulah ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari pribadi saya. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.